Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين Amin Kita masih dalam bab keutamaan ilmu dan apa yang di, harus dilakukan yang berkaitan dengan ilmu. Saya sebutkan tentang sopan santun daripada orang alim. Gal wayam bagi lil alimi idza ja'ahu man yatlubul ilma an yandura fihi. Fa in kana wa muta'ahilan li fahmil ilmi falyamurhu bi qira'atil kutub. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kalau seumpama ada orang yang datang untuk belajar. Apa yang harus kita ajarkan kepada orang tersebut? apakah kitab yang besar, apakah kitab yang kecil, atau apakah yang perlu kita ajarkan kepada orang yang ingin belajar kepada kita itu. Katanya di sini seharusnya siogianya bagi orang alim itu jika datang kepadanya siapa-siapa yang ingin mencari ilmu maka hendaknya dia lihat orang itu tipenya bagaimana. Kalau dia itu tipe seseorang yang nganggur, dan dia termasuk orang yang dapat menerima pelajaran ilmu agama dalam kategori membaca kitab. Maka hendaknya kita perintahkan dia untuk membaca kitab karena itu lebih bermanfaat. Karena ada kaidah yang mengatakan an-naf'ul muta'addi khairun min min naf'il lazim. Jadi nafa' kemanfaatan yang mengalir kepada orang lain yang menular kepada orang lain itu lebih baik daripada kemanfaatan yang hanya untuk diri sendiri. Contohnya seperti ini. Kalau dia belajar untuk diri sendiri, maka sedikit daripada ilmu agama cukup. Tapi kalau kira-kira dia itu kosong, belum ada pekerjaannya, nganggur, memang akan digunakan waktunya untuk mencari ilmu, maka lebih baik perintahkan dia untuk belajar ilmu agama supaya dia itu nantinya menjadi orang alim juga. Itu maksudnya. Wa amian tapi kalau yang datang itu adalah salah satu daripada orang awam, yaksudu an yata'allama ma la Buddha lahu minal ilm yang dia itu bertujuan dengan belajarnya untuk mempelajari sesuatu yang harus dipelajarinya. Apa saja yang ilmu yang wajib kepadanya untuk dipelajari itu saja yang mau dipelajarinya. Fal Maka hendaknya jangan sampai melebihi batas itu. Karena tentunya setiap orang itu mengetahui dengan yang terjadi kepada dirinya. Jadi kalau orang awam itu mungkin dia itu mempunyai pekerjaan yang mengikatnya sehingga untuk mendapatkan waktu yang lebih luas dia tidak mendapatkannya. Nah, sehingga katanya Habib Wahdat ini kalau ada orang yang semacam itu datang kepada kita maka kita berikan yang wajib-wajib saja, yang pokok-pokoknya saja. Gitu. Wal yu'allimahu wa yufahimahu wa yahtis wa yahtasir lahul amr. Dan diajari orang tersebut diberi pemahaman tentang ilmu yang wajib dia ketahui, kemudian diringkas untuknya ilmu-ilmu itu hanya sebatas yang dia perlukan saja. Walitawil alaihi bikiraatil kutub dan danya tidak diperpanjang waktu belajarnya dia dengan membaca kitab-kitab yang besar. Alladhi asahu la yafhamuha wa la yafrugha laha. Karena bisa jadi dia itu tidak mengertinya. Tapi kalau diajarkan pada pokoknya saja dia bisa lebih mengerti. Tapi kalau suruh baca kitab dia nggak paham atau waktunya tidak memungkinkan untuk itu. Oleh karenanya diringkas saja yang diperlukan apa diajarkan. Ini termasuk sopan santun bagaimana orang alim itu menghadapi orang yang datang untuk belajar ilmu agama kepada kita. Wala yahtaju li aktsar ma fiha fa inna hajatal amma minal im laysat syai'an kathiran Dan hendaknya tidak memerlukan kepada yang di luar batas itu. Yang dibutuhkan hanya yang pokok-pokok, ya hanya yang wajib-wajib saja. Berarti yang kita ajarkan ya sebatas itu saja, jangan lebih. Karena biasanya orang awam itu tidak memerlukannya. Dan kalau sumpah kita ajarkan lebih dari batas itu, nanti yang lainnya terbengkalai. Padahal kewajiban-kewajiban yang lainnya belum diajarkan. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau seumpama seperti pengajian yang semacam ini, nah, ini kan yang kita ajarkan bukan yang pokok, tapi suatu kelebihan yang melebihi daripada batas itu. Karena ini adalah sebuah kitab kajian yang menerangkan tentang sopan santun, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, bagaimana kita bermuamalah dengan Allah. Atau dengan kata lain, bagaimana kita melaksanakan menyatakan pada diri kita hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ini. Jadi ilmu tasawuf ini namanya ilmu akhlak. Walaupun di situ juga kadang-kadang disebutkan tentang yang wajib-wajib dari mulai rukun-rukunnya ibadah yang kita laksanakan, dari mulai hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati itu disebutkan juga di sini. Nah, tapi ini kan sebuah pelengkap saja. Kalau pelengkap bisa kapan saja siapa yang mempunyai kesempatan untuk datang lebih baik datang. Nah, karena yang hadir semacam ini alhamdulillah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya luar biasa. Asalkan karena Allah Ta'ala Bukan karena sesuatu apapun Bayangkan Nabi SAW mengatakan Huduru majlis di ilmin Afdalu min solati alfi rakatin Wa iyadati alfi maridin Wa syuhudi alfi janazatin Hadir taklim seperti ini Hadir pengajian semacam sekarang ini Nanti setelah kita keluar Itu ditulis untuk kita Seakan-akan kita melaksanakan sholat seribu rakaat Kalau kita nyatakan pada keseharian kita pada alam nyata mungkin dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Orang mungkin sholat 100 rakaat, 200 rakaat sudah selesai. Tapi ini kita hadir cuma satu jam atau setengah jam, tapi kita dapatkan kemuliaan itu. Dan sama halnya seperti pahalanya orang yang menyambang, yang menyambangi seribu orang sakit. Kalau kita satu hari kita gunakan untuk menyambangi seribu orang sakit nggak habis. Satu jam kita hadir kita dapat pahalanya. Dan sama halnya seperti kita mengantarkan seribu jenazah. Padahal yang antara seribu jenazah dan sholat, ah, berarti kita dapatkan dua girat. Berarti kali seribu berapa? <laughs> Dua ribu girat kita dapatkan. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan tidak ada setelah pekerjaan fardu yang lebih besar pahalanya melebihi daripada hadir majelis ilmu seperti ini. Karena dengan majelis ilmu kita bisa tahu, oh ternyata apa yang kita lakukan sudah benar. Oh ternyata apa yang kita lakukan salah. Oh ternyata ada kemuliaan-kemuliaan yang belum kita laksanakan. Ah, jadi banyak hal yang kita dapatkan dengan ilmu dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada di dalam kitab kajian-kajian yang setiap malam kita baca pada malam-malam setiap harinya di Masjid Jami ini, itu semua yang diajarkan itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW pernah masuk ke masjid. Di situ ada dua majelis, ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Setelah dilihat oleh Nabi SAW, maka beliau memilih majelis ilmu. Ditanya oleh sahabat Nabi, Dari ya Rasulullah, kenapa engkau memilih majelis ilmu? Maka beliau katakan, dua majelis itu sama-sama baiknya. Tapi aku dibangkitkan dan diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang yang mengajar. Nah, sehingga Rasulullah SAW duduk bersama ilmu. Nah, oleh karenanya, jadi tidak ada suatu pekerjaan pun yang lebih baik daripada mengajar atau belajar atau menghadiri pengajian tidak ada. Oleh karenanya ini ada suatu faedah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata, Barang siapa yang salat subuh jamaah Kemudian dia duduk di tempat musallanya tidak berpindah. Kemudian sampai waktu isyraq. Setelah itu melaksanakan sholat dua rakaat. Maka dia pulang dari tempat itu atau dia keluar dari tempat itu dalam keadaan dia ditulis untuknya sudah melaksanakan haji yang mabrur. Asalkan menimpa hal ini. Subuh jamaah. Kalau kita melaksanakan subuh nggak jamaah, nggak kita nggak dapat itu. Yang kedua kita jam berpindah. Bukan seperti keadaan kebiasaan kita bisa subuh langsung tidur. Enggak, tapi saat subuh, habis saat subuh jangan berpindah dari tempat kita. Dalam kriteria Artinya tidak berpindah ke suatu tempat yang lainnya dengan maksud tujuan hawa nafsu, tidak. Ah, tapi kalau sama dengan maksud tujuan hawa nafsu, misalnya di sini nggak enak, anak mau di situ aja ISIS ada aslinya dan sebagainya, nggak dapat itu. Nggak boleh berpindah dari tempat dia sholat nggak boleh berpindah. Kecuali kalau berpindahnya karena di sini anak ngantuk, anak pengen di sana biar nggak ngantuk, nggak apa-apa. Atau karena setelah sholat subuh kita mempunyai pengajian, ada pengajian di situ kita hadir. Itu lebih afdol. Paling afdolnya kita mengisi waktu dari mulai sholat subuh sampai terbitnya matahari itu adalah dengan mencari ilmu atau mengajarkan ilmu agama. Kemudian yang ketiga berzikir. Dan sebaik-baik zikir ya hajar pengajian atau baca wirid. Jangan cuma diam atau tidur gitu. Ya sama aja orang yang tidur ya sama aja. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat setelah isyrok dia melaksanakan sholat dua rakaat. Setelah Isyraq dia melaksanakan sholat dua rakaat. Jadi Isyraq itu adalah setelah terbitnya matahari dan berlalu dari waktu tersebut sekedar 16 menit. Itu waktu syuruk. Waktu Isyraq itu kan ada disebutkan itu. Kalau waktu Isyraq dia melaksanakan sholat dua rakaat. Nah, kalau sudah kita melaksanakan empat hal itu, maka kita akan pulang dari tempat itu dalam keadaan seakan-akan ditulis untuk kita dengan haji yang mabrur. Luar biasa. Kapan lagi kita mau mengumpulkan pahala seperti ini? Kok enggak sekarang ini? Bahkan disebutkan kata Nabi SAW, orang yang tidur habis salat subuh akan diharamkan rezekinya. Itu bukan hanya rezeki yang hissi, rezeki hissi maupun rezeki manawi. Oleh karena tidak sepantasnya kalau habis subuh itu tidur itu tidak sepantasnya. Jadi Jadi kalau seperti sekarang ini kan terbit matahari jam setengah enam, terbit matahari setengah enam, tambahin 16 menit. Berarti jam lima lewat empat puluh enam menit. Sholat dulu dua rakaat tidur atau mau bangun jam 9 jam 12 nggak apa-apa kalau nggak ada kerjaan gitu maksudnya daripada habis sholat subuh langsung tidur itu yang namanya kalau orang ada seseorang yang tidur habis sholat subuh itu yang namanya bumi itu testaki dojatil arat berteriak dia kok ada orang yang seperti ini di waktu yang luar biasa di mana dibagi-bagikan rezekinya oleh Allah Ta'ala kepada hambanya dia tidur sehingga ada perkataan yang mengatakan fatakal ghanaim ya naim. Habis telah berlalu dari kamu wahai orang yang tidur segala macam keberuntungan-keberuntungan yang dibagikan pada waktu itu. Jadi emang Oleh karenanya jadi gunakan kesempatan Ingatlah selalu bahwasanya kita ini hidup di dunia untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Emang ada kesempatan kedua? Nggak ada kesempatan kedua. Dan masing-masing tidak mengandalkan orang lain tapi mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karenanya mari kita sama-sama segala hal yang membuat kita itu mendapatkan pahala yang banyak tapi dengan pekerjaan yang sedikit itu selalu kita e, laksanakan gitu, supaya kita mendapatkan pahala yang banyak nantinya. Wayam bagi lil ulama khususan minhum wulatul ahkami an ya'idu amatal muslimina indal ihtisami ilaihim. Dan seharusnya lah bagi para ulama itu terutama mereka para ulama yang menjadi godi, menjadi hakim. Dulu kan hakimnya itu ulama. Kalau sekarang ulama artinya dalam segi dia mengetahui dengan ilmu yang berkaitan dengan hukumnya. Tapi belum tentu ulama dengan kategori yang kita kenal pada zaman sekarang ini. An yaidu amatal muslimin supaya memberikan mau idoh memberikan nasihat kepada kaum muslimin indal ihtisam ilaihim ketika terjadi suatu pertikaian. Karena Kenapa? Yang namanya melakukan suatu pekerjaan mendamaikan itu termasuk daripada pekerjaan yang paling baik. Begitu kita mendengar di situ ada beberapa golongan yang bertikai kita datang. Kemudian kita akurkan. Ada nah, itu pahala. Jangan kita kalah sama mereka para solihin, para tabiin, para sahabat. Jangan kita katakan, oh itu kan para sahabat, itu kan para tabiin. Kita ambil satu segi kesamaan kita dengan mereka. Apa itu? Kita sama-sama manusia. Para tabiin manusia, para ulama manusia. Kita juga bisa mengalahkan mereka. Walaupun kalau para sahabat kita tidak bisa mengalahkan mereka. Karena mereka mempunyai kemuliaan yang tersendiri. Tapi kalau para tabiin, para ulama kita bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Allah Ta'ala maha adil. Semuanya dikasih modal masing-masing. Oleh karena itu jangan kita melihat orang lain kemudian kita merasa bahwasanya kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi kita katakan saya bisa mengalahkan mereka. Tanafus itu harus ada. Oleh karenanya biarkan di dalam diri kita itu timbul yang pertama itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka cinta yang lainnya itu akan terbengkalai. Lihat bagaimana antara sahabat Umar dan sahabat Sayyidina Abu Bakar itu, itu keduanya itu saling tanafus. Kita ingatkan pada waktu Nabi SAW mengatakan kita akan berperang. Peperangan yang sangat jauh perjalanannya. Dan kita dalam keadaan tidak mempunyai uang yang banyak. Nah, sekarang waktunya kalau kalian ingin bersedekah. Di saat itu memang Sayyidina Umar bin Khattab dia mendapatkan keuntungan yang melimpah pada saat itu. Sehingga pada saat itu timbul dalam hatinya ini saatnya aku akan mengalahkan Abu Bakar. Dibawa separuh hartanya semuanya dibawa kepada Nabi SAW. Cepat-cepat. Jadi pertama kali orang yang datang Sayyidina Abu Bakar baru Sayyidina Umar bin Khattab. saya Sehingga apa? Waktu dia itu cepat-cepat, maksudnya mau cepat-cepat datang ke tempat beliau, maksudnya apa? Ingin mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, katanya Sayyidina Abu Bakar sudah duduk situ. Begitu duduk berdua mereka, maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, Galia Umar, apa yang kau bawa? Daripada hartamu. Gal ya Rasulullah dengan bangga dia mata. "Ya Rasulullah, saya bawa separuh daripada semua hartaku." Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Kata Syaikh Umar, "Aku tinggalkan separuh hartaku." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Dan engkau wahai Abu Bakar, apa yang kau, engkau bawa kepadaku?" Gal ya Rasulullah, aku bawa semua hartaku. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Gal aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini orang yang yakin. Gak bakal kemana-mana, rezeki gak bakal kemana-mana. Jangan mau kita dibohong-bohongi orang itu. Jangan mau kita dibohongi musuh kita setan itu. Allah li ghairik lam yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Jadi yang bukan untuk inti gak bakal sampai kepada inti. Jadi rezeki ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak, Gak bisa diusahakan. Memang kita berusaha, wajib kita usaha, wajib kita upaya. Tapi tetap yang memberikan adalah Allah. Oleh karenanya, coba mereka-mereka kita-kita yang pernah mengalami hal-hal yang semacam ini. Konglomeratkah atau dia mempunyai toko berapa dan lain sebagainya. Coba pikir-pikir. Dulu aku orang nggak punya, sekarang aku orang punya. Dari mana dia itu mendapatkan harta itu? Pasti sesuatu yang tidak masuk akal. Karena apa? Bukan usahanya dia. Tapi Allah semata-mata karunia dari Allah Taala. Berapa banyak itu orang tua yang kaya, anaknya miskin. Berapa banyak orang dulunya miskin, sekarang kaya. Allah yang sudah membagikan itu semua. Nah, oleh karenanya lihat bagaimana keyakinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardo. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nafa'ani malun mithla ma malu Abi Bakar." Tidak ada satu orang pun yang memberikan aku kemanfaatan dalam segi hartanya seperti Sayyidina Abu Bakar memberikan kemanfaatan kepadaku dengan hartanya. Kenapa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demikian. Di dalam hadis lain Nabi alaihi wasallam mengatakan tidak ada satu orang sahabat pun yang berbuat baik kepada aku kecuali aku sudah balas kebaikannya, kecuali Abu Bakar. Maka Allah yang akan membalasnya dan aku tidak bisa membalasnya. Nah, orang yang semacam itu kita mau caci maki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, semoga kita semua termasuk yang dibangkitkan bersama saya Abu Bakar. Semoga kita semua termasuk yang berada dalam satu payung bersama saya Abu Bakar. Semoga kita termasuk yang digolongkan di dalam satu surga bersama saya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi SAW mengatakan kalau seumpama saya mempunyai seseorang teman yang sangat dekat, maka pasti Syekh Abu Bakar yang aku jadikan sebagai teman dekatku. Tapi teman dekatku adalah Allah SWT. Dan Syekh Abu Bakar adalah teman dekatku nanti di surga. Semoga kita termasuk yang digolongkan bersama beliau dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita makanya jadi kita harus tahu diri gitu. Apapun yang kita lakukan tentang sahabat itu, apa yang kita lakukan? Mereka sudah besar. Mereka sudah dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Apapun yang kita lakukan tidak akan mengecilkan mereka. Mereka tetap besar. Tapi kita yang tambah kecil. Kita yang tambah jauh daripada Allah Ta'ala. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita menjadi sahabat? Apa manfaatnya? Tambah pahala? Justru tambah dosa. Tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu kita lihat suatu perjuangan Syekh Abu Bakar Siddiq yang luar biasa yang tidak bisa digantikan. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab beliau ditanyakan, mana yang lebih utama, kamu apa Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab, satu malam ketika beliau bersama Nabi di gua itu lebih baik daripada Umar dan keluarga Umar. Nggak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini beliau ini ada seorang yang latif, roki, lemah, lembut. Hatinya itu lembut. Beliau ini pernah suatu waktu ada perselisihan sedikit dengan Sayyidina Umar. Tapi lihat, bukan Sayyidina Umar yang minta maaf, padahal yang salah Sayyidina Umar. <laughs> yang salah Sayyidina Umar gitu. Makanya hati-hati kalau kita bermuamalah sama orang yang Abu Tos. Abu Tos ini cepat marahnya gitu. Hati-hati. Kita salah bisa jadi benar, kita benar bisa jadi salah. Karena sudah didasari dengan hawa nafsu. Ini Sayyidina Bakar ada masalah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Bakar minta maaf, maafkan aku ya Umar. Mintakan Allah supaya mengampunkan dosaku katanya dia. <laughs> Coba lihat Abu Bakar sedikit pantas kalau menjadi orang kedua setelah Nabi SAW itu pantas. Apa dia sama Gal tidak la ghafarallahu lak. Semoga Allah tidak mengampuni kamu. Sedih saya Abu Bakar sampai menangis dia. Sedih sampai menangis karena didoakan supaya dia diampuni. Dia pergi kepada Nabi SAW. Dan saya Umar tahu ini pasti ini Abu Bakar ini kalau ada apa-apa nanti pasti ngadunya sama Nabi. Pergi juga. Kebetulan saya Abu Bakar memang berada di depan Nabi. Apa kata saya Rasulullah SAW? Gal ya Umar, ya Abu Bakar, gal la, ghafarallahu lak, ghafarallahu lak, ghafarallahu lak. Gal ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, tidak, tidak benar apa dikatakan oleh Umar. Tapi Allah akan mengampuni kamu, Allah akan mengampuni kamu, Allah akan mengampuni kamu tiga kali. Kemudian dia lihat kepada Sayyidina Umar dalam keadaan wajahnya kurang tidak tidak tidak suka kepada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Lalu apa kata Nabi SAW? Bisakah kalian meninggalkan temanku ini? Sungguh demi Allah tidak ada satu orang pun dari kalian ketika aku dakwah untuk masuk ke dalam Islam kecuali pasti dia mengatakan kazibta. Siapapun di antara sahabatku kecuali Abu Bakar dia mengatakan sodakta. Tidak ada satu orang jangan engkau kalian ganggu sahabatku ini tentang jangan kalian ganggu sahabatku yang satu ini. Sehingga apa kata Sayyidina Umar mulai saat itu aku tidak berani lagi berselisih dengan Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Jadi seperti itu ya. Oleh karena jadi apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Untung masih ada kesempatan. Jangan saya ingat kepada pesannya ayah saya. Beliau begini bilangnya kepada saya. Jadilah orang yang sukses di dunia. Saya katakan orang sukses di dunia gimana bi? Kriterianya bagaimana? Apa kata dia? Jangan ada salah sama orang, jangan ada salah sama Allah. Itu orang sukses di dunia. Kalau perkara orang mau zalimi kita biarkan kita dizalimi, jangan menzalimi. Kita diajak, biarkan kita diajak. Berarti kita mau, berarti kita harus bersyukur kepada Allah Taala. Kenapa? Bisa niru Nabi Muhammad SAW kata saya. <laughs> Sambil tertawa Walid itu cerita itu. Emang ayah saya emang sabarnya luar biasa, terkenal. Jadi saya masih ingat dulu pernah beliau itu menyewa rumah terlambat bayarnya terlambat sudah waktunya bayar terlambat Emang dia cari uang nggak dapat, cari uang kemana-mana nggak dapat. Akhirnya dia bilang, e, kasih waktu saya sehari, sehari nggak dapat juga. Akhirnya itu orang datang dicaci maki depannya muridnya ini. <laughs> saya tidak pernah bermuamalah seperti engkau. Engkau begini-begini terus. Di depannya murid-murid saya, saya masih ingat itu ucapannya dia. Akhirnya sudah, ya ntar lagi, ntar lagi saya saya akan bayar langsung. Dia cari pinjaman, dapat langsung dibayar waktu itu. Setelah beberapa tahun, setelah kita pindah di uh, di pondok sana, di Laci, itu yang menyewakan itu jatuh dia. Dia bawa es mau jual di pondok. Mau jual di pondok. Walidi masih ingat yang dulu itu ingat. Dia katakan itu dulu yang pernah kata-katain kita gitu. Sam. Tapi apa yang dilakukan Walidi? Setiap hari ini bawa sini. Nanti pulang langsung sama uangnya. Dibeli semuanya. Nggak pakai sistem taruh, dibeli. Setiap hari dibeli sama oleh dia. <laughs> nah, itulah. Jadi dia bilang kalau sama kita itu dizalimi, kita dicaci maki, kita diejek. Alhamdulillah bisa niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak dilaksanakan hal yang semacam itu kecuali bagi orang-orang yang besar. Kecuali bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah kecuali bagi mereka yang akan diridhoi oleh Allah taala. Kita tidak mau diridhoi oleh Allah taala, mau sangat mau. Tapi jangan kita minta supaya kita tertimpa musibah, cobaan. Kata Nabi SAW, Is'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah Ta'ala supaya kita itu diselamatkan dari segala macam cobaan. Nah, tapi kalau sudah terpaksa itu datang, alhamdulillah berarti itu adalah sebuah kasih sayang daripada Allah Taala untuk kita. Karena apa? Kita banyak melihat kasih sayang itu berupa sesuatu materi. Karena itulah yang kita pandang sekarang ini sesuai dengan firman-Nya Allah Taala dalam Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya melihat hal-hal yang dohir saja dalam urusan dunia, tapi urusan akhiratnya tidak dilihat. Ini sekarang. Nah, padahal kalau kita melihat sesungguhnya kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat kepada ceritanya si Hamid anak nakal. Eh, si Hamid anak gila. Jadi ceritanya itu judulnya si Hamid anak gila. Cerita hikmah. Apa yang terjadi pada dia? Dia punya orang tua, ayahnya sama ibunya. Pertama ayahnya jalan ke ke keseleo kakinya keselio. Dipanggillah tukang urut. Diurut. Diurut sampai jerit-jerit itu ayahnya. Begitu dia dengar jeritan ayahnya, maka dia keluar cepat. Kenapa ya? Dal iya lagi diurut, dia bilang gitu. Akhirnya dimarahi tukang urut, eh gimana sih kamu ini kok nyakitin ayah saya? Eh, nggak boleh gitu. Dia biarkan biarkan anakku katanya ayahnya, biarkan anakku enggak nggak boleh. Masa ayah mau disakitin? Disakitin tambah dia teriak, tambah dikeraskan juga. Karena tukang urut namanya juga tukang urut. Tapi si Hamid dia tidak terima. Jangan, jangan, jangan. Ayahnya yang terus kan, Sampai setelah selesai dikasih uang. Masya Allah abah ini. Sudah disakiti dikasih uang lagi. <laughs> sudah disakiti dikasih uang lagi. Gitu. Udah, udah nak, udah nak, biarin. Gitu. Keesokan harinya ibunya yang sakit. Dibawa ke dokter. Si Hamid ikut juga. Hamid kecil masih. Tapi kadang-kadang hikmah itu keluar dari anak kecil. Akhirnya ditaruh ditidurkan di tempat pasien itu, mau disuntik. Mau diapakan dok? Mau disuntik loh? Jangan ibu saya kok mau disuntik sih? Masa mau dimasukkan jarum gitu? Nggak boleh, nggak boleh sampai dimarahi sama ibunya. Jangan bu, jangan nak, jangan jangan kau halangi. Ini kan obat, biar saya itu sembuh nantinya. Enggak enggak saya nggak mau ibu saya di, disuntik nanti keluar darah dan sebagainya katanya. Sampai akhirnya dipegang sama abahnya disuntik. Mau pulang ngasih uang lagi. Masya Allah abah ibu saya ini wali katanya. Disakiti tapi dikasih duit. Yang nyakiti dikasih duit lagi Gitu. Hari ketiga subhanallah terjadi suatu hal. Sepeda motornya hilang. Dicuri orang. Akhirnya telepon sana, telepon sini. Bingung dia. Akhirnya ketemu sama si Hamid ini. Jadi sebelum kejadian itu malamnya itu orang tua itu mengatakan gini, anak kita ini aneh juga ya Kayaknya di, ada ada rada-rada gila sedikit gitu katanya. Akhirnya sudah pada pagi harinya hilang sepeda motornya. Begitu hilang sepeda motornya susah kan keduanya susah cari sana cari sini, nelpon sana nelpon sini, nelpon polisi dan sebagainya. Sampai akhirnya ketahuan dia berdua itu duduk di sofa dalam keadaan sedih. Akhirnya ditanya, "Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Geliat sepeda motor kami hilang." Wah, bagus tuh. Kalau begitu cari pencurinya kasih uang. Nah, itu. <laughs> Kok nggak dikasih uang? Kok malah malah susah sih? Kan berarti Allah Ta'ala tidak melakukan hal yang semacam ini kecuali pasti ada kebaikannya kan? Gal iya. Barulah si orang tua itu mengatakan, eh bu, jangan-jangan bukan Hamid yang gila, tapi kita yang gila gitu. <laughs> Jadi oleh karena mari Pak. Jadi nggak mungkin kita itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan Allah Taala tidak mungkin. Semuanya itu sudah ada aturannya Biarkan jalan seperti air. Biarkan kita itu meniru. Apa maksudnya adanya Nabi Muhammad SAW itu apa? Supaya diteladani, ditiru. Kalau beliau orang yang mulia, yang paling mulia di bumi, tapi lihat bagaimana kehidupannya, apalagi kita. Apa kita dia mau dikumpulkan sama beliau? Sangat mau. Sangat kita inginkan. Oleh karena biarkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa yukhawifuhum bima waradanillahi ta'ala wa rasulihi min at-tashdidat wa tahdidat fi da'awil kadhibah. Dan seharusnya bagi ulama itu kalau mendapatkan daripada orang awam di mana mereka itu telah melakukan sebuah kesalahan, maka hendaknya diperingatkan. Kata Nabi begini, enggak boleh seperti itu. Yang penting kita sampaikan. Mau perkara mereka mau ngerjakan atau tidak terserah. Yang penting kita sampaikan. Jangan pun kita. Nabi sendiri Alaihi Wasallam, beliau itu tidak bisa memberikan sebuah taufik. Karena Allah yang memberikan taufik. Tapi hendaknya kita menyampaikan. Cara menyampaikannya sebutkan sebuah hadis, sebutkan sebuah ayat. Karena hadis dan ayat itu mempunyai rahasia tersendiri. Bisa jadi orang yang mendengarnya itu langsung mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala karena mendengarkan ucapan Nabi tersebut atau ayat tersebut. Oleh karenanya diingatkan, diperingatkan. Sof kata Nabi SAW begini, ada orang yang e, bersumpah palsu, sahadat uzur, diingatkan wal iman fajra kemudian sumpah-sumpah yang tidak benar wal muamalatil fasida orang yang bermuamalah dan muamalah yang tidak benar kita tegur mereka nah terserah mau mengerjakan atau tidak terserah yang penting kita harus memberitahu kepada mereka dengan kita itu memberikan uh, suatu ancaman-ancaman peringatan-peringatan yang dibawa oleh nabi maupun Al-Qur'an misal riba seperti riba wa dan yang lainnya wa lahum dan mengingatkan kepada mereka ba'da ma sebagian apa yang telah datang dari syariat ini min tahrimi umur bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan tadi termasuk perkara-perkara yang diharamkan wa igafiha dan bahwasanya siksa di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut itu sangatlah pedih wazalika dzalika jahal dan kebanyakan katanya Habibullah Haddad orang awam itu tidak melakukan suatu kesalahan kecuali karena kebodohan mereka. Oleh karenanya kita ingatkan, kita beritahu ini nggak boleh, ini haram. Bisa jadi awam itu melakukan pekerjaan tersebut karena dia tidak tahu. Jadi jangan langsung difonis, jangan langsung didoakan, tapi biarkan kita itu mempunyai jiwa rahmat di dalam hati, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sangat rahim, sangat belas kasihan kepada umatnya ini. Coba bayangkan, Bagaimana ketika Nabi SAW berdakwah di Taif, beliau dilukai, dilempari dan batu sehingga terluka kepalanya, pipinya, kemudian lututnya, kakinya, sampai da, yang namanya sandalnya beliau itu itu bersimpuh darah. Sehingga pada saat itu Sayyidina Jibril marah. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan Allah Taala mengucapkan salam kepadamu dan Allah telah mengirim dua malaikat ini yang menjaga gunung ini dan gunung itu. Kalau engkau mau, maka dua gunung itu akan dibenturkan di atas desa mereka berada. Kalau engkau mau, maka tempat mereka berpijak aku akan angkat sampai tengah langit kemudian aku kembalikan dalam keadaan terbalik. Apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inni lam ub'as la'anan wala azaban wa innama ub'atu rahmatan lil alamin. Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Luar biasa. Ketika dimintai tawaran-tawaran semacam itu justru Nabi Muhammad mengatakan kalau tidak aku ini tidak diutus sebagai azab. Aku ini tidak diutus sebagai orang yang melaknat, tidak. tapi aku diutus sebagai rahmah. Ya Allah ampuni mereka ya Allah. Mereka tidak tahu, mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu bahwasanya aku ini adalah nabi mereka dipaksa lagi, dipaksa lagi oleh Jibril untuk memberi suatu tawaran-tawaran untuk menghancurkan mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Aku berharap kalau mereka tidak beriman kepadaku dari sulbi-sulbi mereka keluar anak-anak yang berpegang teguh dengan agama ini. Tetap lagi dipaksa-paksa oleh Jibril untuk meminta. Apa katanya? Beliau mengatakan galmadumta madam selama Allah engkau ridho kepadaku fala ubali Selama kau ridho kepada aku ya Allah, walaupun ini menyakiti aku, selama kau ridho aku disakiti, tapi aku ridho. Asalkan kau ridho, aku tidak peduli. Bagaimanapun apa yang aku alami, aku tidak peduli. Jadi hendaknya kita itu semacam itu. Ada orang awam yang berpacaran, bisa jadi mereka tidak paham. Kasih tahu, berpacaran itu hukumnya haram. Yang penting kita sampaikan. Perkara mereka mau melaksanakan atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. In alaina illal balak. Wama alina alaina illal balag. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan saja. Kalau yang disampaikan mau mengerjakan atau tidak itu bukan urusan kita tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah sampaikan kepada mereka. Nah, oleh karenanya jadi hendaknya kita itu be, yang namanya kita itu beramar ma'ruf dan yang mungkar itu dimulai dengan cara semacam ini. Mungkin dia itu melakukannya tidak tahu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan seorang sahabat yang datang dari dusun, seorang badui. Dia datang ke masjid Nabi. Begitu datang ke masjid Nabi, tiba-tiba dia itu memojok, kemudian kencing. Masjid kencing. <laughs> Kira-kira bagaimana ini ya? yang akan terjadi kepada dia kalau itu terjadi di masjid ini. Sehingga para sahabat Nabi marah. Ada yang akan siap memukulnya, ada yang akan siap membantah, eh, menggertaknya dan sebagainya. Kata Nabi SAW, biarkan. Jangan, jangan kamu lakukan. Biarkan dia sampai selesai kencing. Coba lihat bagaimana rahmanya Nabi SAW. Kalau sumpah pada saat itu langsung ditegur sama sahabat, mungkin bisa jadi dia itu takut karena ketakutan dia lari akhirnya najisnya kemana-mana. Tapi lihat bagaimana kebijaksanaan Nabi SAW. Biarkan sampai dia selesai kencingnya. Begitu selesai kencingnya, akhirnya kata Nabi, Galwahai Fulan, ketahuilah bahwasanya ini adalah masjid yang digunakan hanya untuk sholat dan berzikir, bukan digunakan untuk kencing. Akhirnya dia minta para sahabat coba ambil timba isi air kemudian siramkan di atas tempat yang sisa bekas kencingnya itu. Coba lihat. Kalau seumpama kalian bunuh pada waktu itu, maka dia meninggal dalam keadaan kafir. Dalam keadaan bermaksiat. Tapi dengan cara semacam itu akhirnya dia tahu, oh gitu ya Rasulullah ya. Ini masjid, ini nggak boleh tempat kencing. Dia nggak paham, namanya juga orang dusun. Maka itu harus kita lakukan. Jadi supaya kadang-kadang mereka itu tidak paham seperti riba. Kita harus jelaskan kepada mereka bahwasanya Nabi SAW mengatakan riba bid'un wa sab'una baban wa adnahu misal ayyatiya rojulu ummah. Yang namanya riba itu bermacam-macam. Tapi paling rendahnya seorang berbuat riba sama dosanya seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Besar dosanya. Keuntungannya hanya sedikit. Ngapain kita melakukan riba? Nah, jadi kita kasih tahu kepada mereka dengan menyebutkan hadis-hadis semacam ini. Bisa jadi ketika kita menyebutkan hadis tersebut kebetulan bersamaan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu menjadi tobat karena ucapan kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kata Nabi SAW, La an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min Kalau ada satu orang yang mendapatkan hidayah melalui kamu, maka itu lebih baik untuk kamu daripada kamu bersedekah dengan sebaik-baik kendaraan. Di zaman Nabi, sebaik-baik kendaraan itu adalah unta merah. Pahalanya besar. Ya kita sampaikan apa yang kita tahu kita sampaikan. Jadi kalau kita nyampaikan itu jangan jangan moro-moro mau kita senang nggak mau ya kita langsung marahnya mau gimana lagi kita hanya menyampaikan oleh karenanya lihat bagaimana Allah Abdullah bin Ali Al Haddad sahih yang mengarang kitab ini beliau mengatakan begini Wallahi kalau aku melihat dengan kedua mataku sendiri, ada orang yang berzina di depan mataku sendiri. Kemudian dia hilang dari pandanganku. Setelah itu aku kembali lagi menemuinya, aku berkeyakinan bahwasanya dia itu adalah seorang wali Allah. Coba lihat, sampaikah kita ke batas kesunudan semacam ini? Karena kita tidak tahu siapa yang menyangka Rabi' Al-Adawiyah yang dulunya seorang yang berpindah tangan dari satu laki-laki ke laki-laki yang lainnya seorang yang sangat berdosa tapi kemudian menjadi seorang yang abdal, wali besar yang hanya 40 orang di muka bumi? Siapa yang menyangka Ibrahim bin Adham menjadi Sayyidina Ibrahim bin Adham? Berapa banyak para aulia yang dulunya orang yang tidak baik, tapi kemudian menjadi orang yang baik. Oleh karenanya husnudzon itu biarkan dalam diri kita. Kita belum tentu selamat yang duduk di sini belum tentu selamat. Nabi SAW sudah menegaskan kepada kita, apa innal umura kullaha bikhawatiha. Jangan kita terobsesi dengan keadaan zaman keadaan kita sekarang ini. Enggak. Karena segala sesuatu ditentukan pada akhirnya. Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Berarti semuanya diterima. Atau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah apapun pekerjaan kita tidak akan diterima oleh Allah taala. Jadi kalau kita itu merasa seperti itu, hatta kepada orang kafir pun kita tidak suudon kepada dia. Kita takut, ah, bisa jadi ini. Ah, yang penting apa yang bisa kita lakukan kita lakukan, kita nasihati sebisa kita gitu. Jadi seperti itulah para sahabat Nabi begitulah Nabi Muhammad SAW itu menyampaikannya gal wasiddatil hiris wagillatil mubala bi amriddin dan itu mereka para orang awam melakukannya karena kerakusan mereka karena sedikitnya kepedulian mereka terhadap urusan agama ini Wa kam min ami minal muslimin idza sami'a tahrimal kadhib fid da'awi wa syahadat wal aiman yarju an sya'in qad azima alaihi min zalika li jahlihi wa qillati ilmihi. Berapa banyak kata Abu Haddad orang-orang awam yang dia suka berbohong, suka bersumpah palsu, suka bersaksi dengan yang tidak benar. Ketika kita nasihati dia, ketika kita bacakan hadis kepadanya, justru dia itu akhirnya bertobat kembali ke jalan yang benar. Itu yang kita harapkan kata Abdullah Haddad. Jadi jangan jangan sampai kita itu merasa pada awal oh, kayaknya nggak mungkin deh. Ini orang namanya gondrong, bertato dan sebagainya. Kayaknya nggak bisa dia bertobat. Jangan kita katakan seperti itu. Yang penting pekerjaan kita menyampaikan. Kalau urusan mereka mau lakukan tidak mau lakukan terserah. jadi ya, seperti tadi sekarang yang namanya kemaksiatan itu kan hampir dikatakan sesuatu yang hal yang wajar, hal yang biasa. Contohnya seperti pacaran itu. Mereka mungkin akan beranggapan bahwasanya pacaran itu hukumnya nggak apa-apa. Saya pernah tanya, itu pacaran itu hukumnya apa sih? Kok kamu itu pacaran? Loh, itu kan yang dilarang kan zina, Sat. Ini kan pacaran nggak zina katanya. Nah itu. Lalu apa arti firman Allah Ta'ala? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila. Lalu apa maksudnya Allah Ta'ala mengatakan jangan engkau dekati pekerjaan zina? Kenapa tidak dikatakan jangan kau berzina? Tapi jangan kau dekati pekerjaan zina. Berarti apa? Jalan-jalan berduaan, saling rangkulan. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu akan menjurus kepada pekerjaan zina. Akhirnya dia bertobat. Nah, jadi harusnya seperti itu kita. Kita sampaikan bahwasanya pacaran itu hukumnya haram. Apa ini nggak takut lagi pacaran begini kemudian datang Israel meninggal dunia pas akhirnya? Nah, jadi kita kasih tahu seperti itu kepada mereka. Jadi supaya kita itu bisa merekrut sebanyak-banyaknya. Kita berharap semuanya masuk ke dalam surga. Saudara kita semuanya masuk ke dalam surga. Kita harapnya seperti itu sebagaimana Nabi SAW berharap di dalam umat ini semacam itu juga. Jadi oleh karenanya kita minta pada Allah Taala semoga kita yang berada di dalam masjid ini, yang hajar pengajian ini, yang insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar ini, pahalanya bukan hanya untuk kita, tapi menular kepada keluarga kita, menular kepada ikhwan kita, menular kepada tetangga kita, menular kepada semua kaum muslimin bukan hanya di bangi tapi seluruh dunia. Ya Allah, dengan Eh, eh, keridoanmu kepada kami dengan keridoanmu kepada majlis-majlis yang semacam ini dengan keridoanmu kepada hal-hal yang mendekatkan dirimu diri kami kepadamu ya Allah maka hendaknya engkau ampunkan segala macam dosa kami ya Allah Engkau dekatkan kami kepada segala pekerjaan, segala perbuatan yang mendekatkan diri kami kepada ridhamu ya Allah, yang mendekatkan diri kami kepada mahabbah kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Jangan engkau azab kami karena perbuatan mereka-mereka yang tidak peduli dengan agama ini ya Allah. Jangan engkau azab kami karena mereka-mereka yang tidak peduli dengan dirinya nanti di akhirat ya Allah. Sehingga karena mereka dan engkau maha tahu. Kadang-kadang mereka itu melakukannya dengan tanpa didasari ilmu pengetahuan. Ingatkanlah mereka semua ya Allah. Mereka adalah saudara-saudara kami sesama muslim ya Allah. Ingatkanlah kepada mereka semua dan khususnya kepada kita semua ya Allah. Bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sebentar, hanya sementara. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita. Ini merupakan sebuah ajang dan arena buat kita untuk saling berkompetisi untuk mendapatkan ridhamu ya Allah, untuk mendapatkan ridha Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kesempatan kesempatan yang hanya sekali ini benar-benar kita gunakan sebagai kesempatan yang sangat-sangat kita gunakan ya Allah. Ya Allah rahmatilah kami semua ya Allah. Berkat majelis yang mulia ini rahmatilah kami semua ya Allah. Rahmatilah semua kaum muslimin ya Allah. Angkat daripada mereka segala macam azam dan fitnah. Angkat daripada segala daripada mereka ya Allah segala macam wabah dan segala macam penyakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh